Ya. Sibuk asyik dengan dunia sehingga mereka menyampingkan ya, daripada agamanya dan akhiratnya. Ya. Padahal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Carilah dengan segala apa yang Allah berikan kepada kalian dari dunia ini negeri akhirat. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah agar kita jadikan dunia yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat bukan dijadikan sebagai tujuan utama ya sebagaimana mereka keadaan orang-orang kafir mereka menjadikan tujuan utama dari hidup mereka di dunia adalah bersenang-senang dan berlezat-lezat. Ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir itu mereka makan dan bersenang-senang. Ya, sama dengan binatang yang mereka bersenang-senang dan makan. Ya, kemudian tempat kembali mereka orang-orang kafir adalah an-nar, Kemudian di sini beliau masih membawakan hujah-hujah ya untuk memantapkan keyakinan kita bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala hak, bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan surga itu jauh ya lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Ya. Kata beliau rahimahullah taala وإذا تأمل الإنسان حاله من مبتدأ كونه نطفة إلى حين كماله واستوائه تبين له أنه من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى Tandanya manusia itu mau merenungi, mau memikirkan keadaan dirinya. Dimulai dari ketika dia sebagai nutfah, ya, tetes mani. Ilahini kamalihi wastiwaih hingga sempurna tubuhnya dan akalnya. Ya. Tabayyana lahu anna man uniya bihi hadhil inayah niscaya akan terang baginya, akan jelas baginya bahwasanya zat yang memberikan kepadanya perhatian yang begitu besar kepadanya semenjak dia nutfah hingga dia tumbuh dewasa sempurna tubuhnya dan akalnya wa naqalahu fi hadhil ahwal dan zat yang memindahkan dia dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dari nutfah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging tulang kemudian dibungkus dengan daging, kemudian terlahirlah dia ke dunia dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, punya mata tidak bisa digunakan untuk melihat, demikian pula telinga, dia hanya bisa menangis. <clears throat> Kata Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang kelemahan kita. Ketika itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi La ta'lamuna ta syai'a Tidak tahu apa-apa Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Melalui berjalannya waktu dan Saat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Agar apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa ia menjaganya dan terus memberikan kenikmatannya dari satu fase ke fase yang lainnya la'allakum tashkurun agar kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kalian segala macam bentuk kenikmatan dan penjagaan ini sehingga kalian menjadi dewasa sempurna akal kalian wasarrafahu fi hadhil abwar dan zat yang mengurusi dirinya pada tingkatan-tingkatan ini. Hmm. Zat yang seperti ini keadaannya Allah Subhanahu wa taala la yaliqu bihi an yuhmilahu wa yatrukahu sudah Tidak pantas bagi Allah untuk menelantarkan hamba dan membiarkan dirinya ataupun membiarkan hamba sudah sia-sia terbengkalai, tidak mungkin. Ya. Semenjak awalnya saja semenjak dari itu nutfah sehingga dia terlahir Allah perhatikan, Allah urusi, Allah terbiah dia dengan terbiah rububiyahnya, kemudian setelah lahir tumbuh dewasa, apakah mungkin dibiarkan begitu saja? Ya tidak mungkin, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat demikian. Ya, meskipun banyak dari manusia yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya, kata Allah yahsabul insan an yutraka sudah. Apakah manusia mengira ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia ya sia-sia terbengkalai tidak mungkin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disucikan dirinya dari perbuatan sia-sia. Kata Allah, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasa وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Apakah kalian wahai manusia mengira bahwasanya kami ciptakan kalian semua dalam kondisi sia-sia? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Lihat Allah sucikan dirinya dari kesia-siaan. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, raja yang hak, La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Rabb pemilik arash yang mulia. Ya, Allah dalam ayat ini mensucikan dirinya dari perbuatan sia-sia. Membiarkan hambanya setelah dicipta begitu saja tidak diperintah, tidak dilarang, nggak mungkin. La ya'muruhu wa la yanhahu wa la yu'arrifuhu hukukahu alaih. Tidak mungkin bagi Allah menyia-nyiakan hambanya membiarkan begitu saja tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diperkenalkan kepada hamba tersebut hak-hak Allah. Nggak mungkin yang seperti ini mustahil. Wala yusibuhu wala yuaqibuh. Kemudian Allah tidak membalasi mereka-mereka para hamba yang taat kepadanya dan tidak menghukum mereka-mereka para hamba yang durhaka kepadanya. Mustahil ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Ya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-adil. Ya, Maha Adil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka para pelaku dosa-dosa dan kezaliman dibiarkan begitu saja. Menzalimi orang lain tidak dibalas di akhirat nggak mungkin. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya menyia-nyiakan mereka amalan ketaatan orang-orang yang soleh tidak dibalas nanti di akhirat tidak mungkin kata Allah afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun apakah kami akan menjadikan sama antara seorang yang muslim ataupun kaum muslimin dengan orang-orang yang berdosa tidak mungkin Allah bedakan di dunianya dan juga di akhiratnya iya أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون Apakah mereka orang-orang yang suka berbuat dosa mengira ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman hidup dan matinya sangat jelek sekali penilaian mereka. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan hikmah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka para pelaku kezaliman ya leluasa di dunia ini. Kalau dia bisa selamat di dunia ini, maka dia tidak akan bisa selamat ya di akhirat kelak. Wala Allah wala tahtabanna allazi wala tahtabanna Janganlah kalian mengira أن الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Janganlah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari mereka orang-orang yang zalim. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala menunda azab bagi mereka nanti di hari kiamat, di hari yang mata-mata manusia terbelalak, ketakutan, ya, melihat kengerian hari akhir. Walau ta'ammal al-'abdu haqqa ta'ammuli lakana kullu ma yusiruhu wa ma la yusiruhu dalilan 'ala dalilan lahu 'ala tauhidi wal nubuwati wal ma'adi wa anna al-Qur'ana kalamuh. Dan juga seandainya seorang hamba itu mau merenungi dengan sebenar-benarnya, mau menggunakan akalnya untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah ayat-ayat Al-Qur'an al quran ataupun ayat-ayat kauniyah berupa ciptaan Allah. Lakana maka niscaya segala apa yang dia lihat di alam semesta ini apakah yang ada di langit ataupun di bumi dan niscaya pula segala apa yang dia tidak bisa melihatnya dari perkara-perkara yang gaib itu semuanya akan menuntun dia akan menunjuki dirinya kepada tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kata Allah, "Fala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat?" Fadzakir. Tidakkah mereka mau memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, bumi diratakan, ya, kemudian gunung-gunung dibancangkan, Ya, kalau kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah yang besar ini, maka niscaya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Khaliq sang penciptanya adalah Al-Wahid Al-Qahar zat yang maha esa lagi maha perkasa apalagi kalau kita membaca ayat-ayat yang berupa Al-Qur'an sangat jelas di situ kita dapati ya dalil yang menunjukkan kesan Allah Subhanahu wa taala dan juga wan nubuwah wal ma'ad dan niscaya kita akan mendapati petunjuk yang menunjuki kita kepada kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala apa yang beliau beritakan ternyata cocok, sesuai dengan apa yang terjadi. Wal ma'ad dan saya juga akan menunjuki kita kebenaran ataupun akan kebenaran adanya hari kembali hari kiamat. Wa al Qur'ana dan juga akan menunjuki kita kepada kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamuhu yang Allah sifati dengan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an kalamullah yang Allah sifati dengan sifat di mana Al-Qur'an tidaklah ada kebatilan dari depan dan belakangnya diturunkan oleh zat yang maha hikmah lagi maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Quran diantara isinya adalah berita-berita. Ya ternyata setelah kita perhatikan alam semesta ini semuanya cocok dengan apa berita-berita yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran kalamnya baik itu berita terkait dengan umat-umat terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sempat membangkang kepada Allah dan Rasulnya ataupun berita-berita yang lain terkait dengan perkara-perkara yang akan datang. Waqad zakarna wajhal istidlal bidzalik. Ya. Dan sungguh telah kami sebutkan sisi pendalilan dari itu semua. Yaitu bahwasanya segala apa yang kita lihat ataupun tidak kita lihat itu semuanya menunjukkan kepada tauhidullah, keesaan Allah kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga adanya hari kiamat. Beliau sebutkan secara rinci di dalam kitab khusus yang beliau tulis dengan judul Aimanul Quran yang berisi pembahasan tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Beliau rinci maksud-maksudnya dari sumpah-sumpah tersebut dikumpulkan dalam satu kitab tersendiri. Ya. Khususnya ketika membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim disebutkan di dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman maka aku bersumpah dengan segala apa yang kalian lihat dengan mata kalian wa ma la tubsirun dan dengan segala apa yang kalian tidak bisa melihatnya ini sumpah yang paling umum Allah bersumpah dengan segala apa yang kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat dari perkara-perkara waib seperti para malaikatnya, sorga, neraka, bahkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah bersumpah? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia atas sesuatu yang besar Ya, bagi Allah boleh untuk bersumpah dengan para makhluknya. Adapun bagi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atas apa Allah bersumpah dengan semua itu? Atas kebenaran. Ya, Al-Qur'an, atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu la qaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapannya utusan yang mulia Jibril yang dia membawa kalamullah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia Jibril membacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Al-Qur'an dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya itu Jibril kepada hatimu wahai Muhammad agar engkau termasuk dari para pemberi peringatan yang memperingatkan manusia akan Allah Subhanahu wa taala, akan azab Allah Subhanahu wa taala akan murka Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa kepada Allah, menjauhi segala sebab-sebab yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarna tarfan min dzalika inda qoulihi ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun dan juga kami sebutkan sisi pendalilan yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, kenabian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kebangkitan dan kebenaran ucapannya yaitu ketika membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa fi anfusikum dan juga pada diri-diri kalian itu ada tanda-tanda yang sangat besar yang menunjukkan kepada keesaan Allah kenabian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya afala tubsirun maka tidakkah kalian mau berupaya untuk memahaminya melihatnya beliau subhanallah sangat rinci sekali ketika membahas tentang penciptaan makhluk yang bernama manusia ini. Dibahas semua subhanallah. Iya. Organ-organ tubuh kita yang Allah ciptakan ini beliau bahas satu persatu. Dari mulai mulut, mata, tangan, rambut. Iya, coba satu demi satu, panjang sekali pembahasannya. Yang dari situ kita mengetahui Masya Allah kehebatan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala berupa makhluk yang bernama manusia ini yang akhirnya nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ataupun bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan seperti ini kecuali zat yang maha perkasa, maha berilmu, maha asa. Silahkan antum bisa membaca kitab tersebut Aimanul Quran. وأن الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه dan bahwasanya dari ayat tersebut wa fi anfusikum afala tubsirun bahwasanya manusia itu merupakan dalil tanda itu sendiri yang menunjukkan adanya khalik pencipta Allah Subhanahu wa taala wa tauhidih dan juga dalil yang menunjukkan kesan Allah Subhanahu wa taala wa sidqi rusulih dan juga menunjukkan kebenaran para rasulnya yang diutus. Wa itsbati sifati kamalih dan juga di dalamnya ada penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita berkesimpulan bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan ciptaan seperti ini kecuali zat yang maha berilmu, zat yang maha hikmah, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuasa di situ ataupun dari sebab kita memperhatikan penciptaan Allah berupa kita makhluk ini kita bisa mengambil di situ faedah berupa kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, asar pengaruh dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Ya. Demikian kata beliau rahimahullah taala. Jadi pada segala sesuatu baik itu yang kita lihat ataupun yang tidak kita lihat bahkan pada diri kita ada dalil yang menunjukkan keesaan Allah, kebenaran janji Allah dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji bagi mereka-mereka yang mentaati Allah dan ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata seorang penyair, "Ala innana kulluna ba'id wa ayyu bani adam khalid." Wa bad'uhum kana min rabbihim wa kullu ila rabbih 'aid, fa ya 'ajaban ilaha am kaifa yajhaduhu al-jahid walillahi fi kulli tahrikatin wa fi kulli taskinatin shahid wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu al-wahid ketahuilah bahwasanya kita semua baid akan binasa akan mati ya siapa dari anak Adam yang akan kekal tidak ada mereka bad'uhum kana min rabbihim ada dimulai dari Robnya. Allah lah yang menciptakannya. Kemudian setelah itu mereka akan kembali kepada Sang Mencipta Allah Subhanahu wa taala. Duhai alangkah aneh. Ya, bagaimana bisa seseorang bermaksiat kepada Allah ataupun bisa seseorang menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap gerakan dan diam itu ada dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Kata beliau rahmatullahi taala alaihi faqad bana anna al-mudayyi'a maghrurun ala taqdiraini. Maka sungguh telah jelas bahwasanya orang yang dia menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bermalas-malas untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya dia ya suka menerjang keharaman-keharaman Allah. Sungguh jelas bahwasanya orang yang seperti ini maghrur, tertipu. Ya, orang yang tertipu, meskipun mungkin dari sisi dunia dia sukses, berhasil, Iya, tapi dia sebenarnya adalah orang yang maghbun, orang yang merugi dan tertipu. Ya, ala takdiro ini di atas dua anggapan. Orang yang dia menyanyiakan syariat Allah itu dia tertipu di atas dua anggapan. Apakah dengan anggapan dia sebagai seorang yang muslim yang dia membenarkan agama Allah dan janji Allah dan meyakininya ataupun kalau dianggap dia sebagai seorang yang mendustakan syariat Allah dan meragukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya sama-sama rugi. Hanya saja yang kedua jelas kerugiannya tiada tara. Yang dia menyia-nyiakan syariat Allah karena sebab mendustakannya, meragukannya, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Nauzubillah. Adapun yang pertama, dia juga sama rugi. Dia tahu, yakin bahwasanya janji Allah hak, agama Allah hak, tapi dia mengabaikan, menyia-nyiakan syariat Allah, bermalas-malas di dalam menegakkan syariat Allah. Dia pun rugi, terlewatkan dari dia pahala yang besar, derajat-derajat yang tinggi. Ya, jadi di atas dua anggapan, apakah dianggap dia seorang yang muslim yang membenarkan syariat Allah ataupun tidak, sama-sama ruginya. Meskipun berbeda-beda tentunya tingkatan kerugian. Dan biasanya yang membuat mereka rugi karena terpedaya dengan kenikmatan dunia. Man kafara ba'da imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran wa alaihim ghadabu min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Siapa yang dia kafir kecuali yang dipaksa kafir dalam kondisi hatinya tentram dan keimanan, ya. Maka dia dapat uzur. Tapi yang tidak dapat uzur, walakin man habil kufri sadron, tapi yang tidak dapat uzur adalah dia yang dengan lapang dada menerima kekufuran. Maka baginya ghadabu minallah, murka Allah dan azab yang pedih. Kenapa? Dia lebih memilih kekufuran Dalika bi annahu mustahabbul hayata dunya 'alal akhirah. Yang demikian karena dia lebih mengutamakan dan lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Sehingga harus kita waspada dan hati-hati dengan segala macam syahwat-syahwat dunia yang seringkali mengeluarkan kita dari agama Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل apabila kamu bertanya bagaimana bisa berkumpul antara pembenaran yang mantap terhadap agama Allah tidak ada keraguan padanya tentang adanya hari kiamat surga dan neraka dengan meninggalkan amalan kok bisa gitu berkumpul antara adanya pembenaran ini yang mantap dengan meninggalkan amalan. Harusnya kan kalau seseorang dia mantap keyakinannya dengan agama Allah, dengan janji Allah, dengan surga dan nar, harusnya dia bersemangat untuk beramal. Iya. Tapi memang kenyataannya didapatnya seperti ini banyak. Ya, kaum muslimin yang dia memiliki as al-jazib, pembenar yang mantap, tapi didapati dia kurang semangat di dalam beramal soleh. Nah, ini pertanyaan yang bagus mewakili pertanyaan kita juga dan mungkin kita juga sering atau jangan-jangan ini juga yang dialami oleh kita. Ya. Bagaimana mungkin berkumpul antara adanya pembenaran yang mantap tidak ada keraguan padanya tentang adanya hari kembali surga dan neraka dengan meninggalkan amalan bermalas-malas di dalam beramal wahal fi tabail bashariyah an ya'lama al-'abdu annahu matlubun ghadan ila bai ila baina yaday ba'd al-muluk liyu'aqibahu ashadda 'uqubatin aw yukrimahu atamma karamatin wa yabitu sahiyan ghafilan la yatadhakkar mawqifahu baina yaday al-malik wa la yasta'iddu lahu wa la ya'khudh lahu uhbatah subhanallah Sangat bagus sekali di sini. Katanya, apakah mungkin tergambar pada tabiat manusia yang masih waras yaitu adanya seorang hamba yang dia tahu bahwasanya besok dia akan dihadapkan kepada salah satu dari raja-raja dunia untuk dihukum dengan hukum yang keras atau untuk dimuliakan dengan pemuliaan setinggi-tingginya. Kemudian dia bermalam dalam kondisi apa? cuek, lalai, mungkin nggak? Besok dia mau dihadapkan kepada seorang raja yang siksanya keras, iya. Dan juga apa pemberiannya banyak, kemudian dia nyantai, iya, cuek, nggak perhatian, nggak persiapan untuk menghadapi hari esok ketika dia berjumpa dengan raja tadi. Iya, mungkin nggak seperti ini terjadi. waalaikumsalam walaysa'idullah dia tidak mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya perbekalannya walayakhudlahu yakhud uhbatah dan dia tidak berupaya mencari bekal-bekal. Ini dalam masalah dunia hampir mustahil terjadi adanya seorang makhluk yang seperti ini ketika dia hendak dihadapkan kepada seorang raja dari raja dunia dalam kondisi di malam hari dia cuek keperhatian nggak ada persiapan nggak mungkin tentunya dia akan berupaya sebisa mungkin untuk dia bisa bertemu raja dalam kondisi raja ribut kepada dia, senang kepada dia, berupaya dia memilih pakaian terbaik, berupaya mempelajari ucapan-ucapan yang penuh dengan adab agar raja tidak murka dan tidak marah kepada dia. Dan beragam lagi persiapan-persiapan. Tentunya seperti itu. Apalagi kalau kita mau dihadapkan besok-besok tidak lama kepada raja diraja, penguasa dan pencipta para raja-raja dunia yang siksanya sangatlah dahsyat dan juga yang kenikmatannya belum pernah terbetik dalam hati-hati makhluk. Tentunya seharusnya kita lebih-lebih lagi untuk mempersiapkan diri kita berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita ketika berjumpa dan bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah sang raja murka dan marah kepada kita agar jangan sampai Allah menghukum diri-diri kita ya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada siapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya dengan apa beramal amalan yang soleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qila, maka jawaban daripada iskal tadi, pertanyaan tadi kata beliau rahimahullah, "Hadza la'amrullah." Su'alun sahih waridun 'ala aktsaril khalqi. Wajtima'u واجتماع هذين الأمرين من أعجب Wa hadza التخلف lahu 'iddatu asbabin. Jawabannya adalah demi Allah. Ini sungguh pertanyaan yang benar. Pertanyaan yang bagus. Yang ini pertanyaan mengenai semua ataupun kebanyakan para makhluk. Iya. Demikian keadaan kita. Kita membenarkan dengan mantap. Ya janji-janji Allah, berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi di sisi lain kita masih bermalas-malas. Di dalam beramal soleh tidak berlomba-lomba untuk beramal soleh. Kita lebih semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak harta benda dunia. Kata beliau, berkumpulnya dua perkara ini, adanya keyakinan yang mantap dengan meninggalkan ataupun bermalas-malas di dalam beramal soleh dan melaksanakan ketaatan, ini adalah amin ajabil asya di antara perkara yang sangat ajaib dan aneh tapi terjadi. Hmm aneh ya kok bisa terjadi iya. Wahala hadza lahu iddatu asbabin ya bermalas-malas untuk beramal soleh menekatkan diri kepada Allah dengan beragam ketaatan dalam kondisi seseorang meyakini janji Allah ini memiliki beragam sebab ada sebab-sebabnya perlu kita ketahui agar kita berupaya menyingkirkan sebab-sebab ini sehingga berkumpul dua perkara tadi. Adanya tasdik dan dengan al-amal soleh. Bukan at-takhalluf anil amal soleh. Sebab yang pertama yang menjadikan seseorang demikian keadaannya adalah ba'ful ilmi. Lemahnya ilmu, kurangnya ilmu. Ya. Sehingga dari sini kita harus berupaya ya dan bersemangat untuk kita setiap hari menambah ilmu kita. Karena ilmu adalah sebab dari segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid Siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan umum, khaira nakiroh. Kalimatnya nakiroh datang dalam konteks syarat man maka umum segala macam kebaikan dunia ataupun agama ataupun akhirat. Sebabnya apa? Yufaqihu din. Allah fahamkan dia dalam masalah agama. Kemudian yang kedua sebabnya nuksanul yakin, berkurangnya keyakinan. Ini juga keyakinan juga dipengaruhi sekali oleh ilmu. Semakin kuat ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agamanya biasanya semakin kuat keyakinannya dan semakin melemah ilmu seseorang biasanya semakin melemah pula keyakinannya. Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawat fa qawluhu min afsadil aqwali wa afdaliha. Siapa yang menyangka bahwasanya ilmu itu tidak bertingkat-tingkat sama tingkatannya, maka ucapan dia adalah ucapan yang paling rusak dan ucapan yang paling batil. Ilmu itu bertingkat-tingkat sebagaimana keyakinan juga bertingkat-tingkat, juga keimanan bertingkat-tingkat. Makanya Allah siapkan juga surga bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan mereka yang bertingkat-tingkat. Ini diantara konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat adalah sungguh Nabi Ibrahim kekasih Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Rabbnya untuk menunjukkan kepada dirinya tentang bagaimana cara menghidupkan makhluk yang sudah mati ditunjukkan kepadanya agar bisa dilihat oleh mata kepalanya. Ba'da ilmihi bi qudratir rabbi ala dzalik. Setelah sebelumnya beliau telah mengetahui dan meyakini kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Sudah yakin beliau. Ketika beliau mengatakan kepada Allah, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya Allah, tampakkanlah tunjukkanlah kepadaku tentang bagaimana ya Allah engkau bisa menghidupkan yang mati." Sebelumnya sudah sangat yakin tidak ada sedikit pun keraguan dari beliau. Cuma apa tujuannya? Tujuannya beliau ingin meningkatkan ilmunya dan keyakinannya dengan melihat langsung bagaimana perbuatan Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka diperintahkan Nabi Ibrahim oleh Allah untuk mengambil burung disembelih dipotong-potong, kemudian ditebarkan di satu gunung, ya, bagian-bagiannya ya, di gunung-gunung, kemudian dipanggil, tiba-tiba burung talia sudah sudah tercabik-cabik, terpotong-potong, menyatu kembali hidup kembali terbang menakar kepada Nabi Ibrahim sehingga bertambah lagi ilmunya dan keyakinannya. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat. <clears throat> Ya. Untuk apa beliau meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepada dirinya tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati liyazdada kumakninatan agar semakin tentram keimanannya semakin kokoh dan mantap keimanannya wa yasirul ma'lumu ghaiban syahadata dan agar sesuatu yang maklum tapi ghaib menjadi sesuatu yang maklum tapi bisa dilihat langsung Iya, demikian ya ilmu itu bertingkat-tingkat ya yang paling awalnya ilmu yakin. yang berikutnya ainal yakin. yang berikutnya hakul yakin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah ditanya tentang perbedaan antara ilmu yakin ini tingkatan pertama yang dengan ini seorang bisa masuk Islam selamat dari kekufuran ilmu yakin yang berikutnya al yakin yang terakhir yang paling tinggi hakul yakin maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata beliau ilmu yakin adalah ma'alimahu bisama' wal khabar wal qiyas wal nazar ilmu yakin adalah apa yang diketahui bisama ya dari nas Al-Qur'an dan sunnah ataupun dari berita ataupun dari penelitian itu ilmu yakin. Adapun ain al yakin ini lebih tinggi dari ilmu yakin adalah masyahadahu wa ayanahu bil basar. Ilmu yang dilihat langsung oleh mata kepalanya. Seperti yang didapat oleh Nabi Ibrahim ketika ditunjukkan kepada beliau tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ini ainal yakin. Yang paling tingginya lagi hakul yakin. Kata beliau, "Ma basharahu wa wajadahu wa dhaqahu wa 'arafahu bil i'tibar." Sesuatu yang dia langsung merasakannya, mendapatinya dan ya merasakannya seperti kalau seseorang masuk surga, itu ilmu yakin sudah merasakan sendiri surga. Iya. Ini yang paling tinggi. Dan kita berupaya untuk terus menerus meningkatkan ilmu kita. Yang ilmu yakin pun bertingkat-tingkat. Iya. Bertingkat-tingkat, tidak sama dalam satu tingkatan. Kemudian waqad ruwa Ahmad fi musnadihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal mukhbar kal mu'ayyin. Ya, di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda laisal mukhbar kal muayin tidak sama orang yang diberi diberi berita dengan orang yang melihat langsung dengan mata kepalanya ilmunya mana yang lebih kuat antara al mukhbar dengan al muayin jelas al muayin lebih kuat yang melihat langsung dengan mata kepalanya lebih mantap dan tentunya pengaruhnya lebih kuat pula oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam ketika Allah kabari bahwasanya kaummu sepeninggalmu beribadah menyembah kepada anak sapi. Iya. Yakin Nabi Musa dengan berita dari Allah. Tapi beda pengaruhnya ketika beliau datang langsung melihat ternyata benar kaumnya menyembah patung anak sapi, maka beliau pengaruhnya lihat sampai membanting, melempar apa? lembaran-lembaran Taurat. dilemparkan, pecah sampai. Pengaruhnya beda. Iya. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقتة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب Nah ini rincian penjelasannya. Mengapa berkumpul antara pembenaran yang mantap ya kepada agama Allah dengan takhalluf fil amal, meninggalkan atau bermalas-malas dalam beramal. Kata beliau apabila berkumpul antara dha'ful ilmi, kelemahan ilmu bersama ada mustihbari tidak bisanya seseorang menghadirkan ilmu ilmunya jarang diulang, jarang dimurojaah. Iya. Berkumpul antara kelemahan ilmu ini dengan tidak bisa menghadirkan ilmu yang dia miliki yang sedikit itu, berkumpul pula dengan lalainya hati dari ilmu pada banyak waktu-waktunya ataupun kebanyakan dari waktu-waktunya karena sebab dia tersibukkan dengan lawannya ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat iya ataupun ilmu-ilmu dunia Ditambah lagi ila zalik taqadi at-taba' tabiatnya yang tidak baik ditambah lagi dengan ghalabatul hawa hawa nafsu yang menguasai ditambah lagi dengan istilau syahwah syahwat yang menguasai ditambah lagi dengan taswilun nafsi bujukan rayuan nafsu ditambah lagi ditambah lagi dengan hururu syaitan tipu daya syaitan ditambah lagi dengan istifa'ul wa'di menganggap lama janji Allah untuk terjadi ditambah lagi dengan panjangnya angan-angan terhadap dunia, ditambah lagi dengan kelalaian, lelap dalam kelalaian, ditambah lagi dengan kecintaan kepada kenikmatan yang disegerakan di dunia ini, ditambah lagi dengan bermudah-mudah menggunakan tak, menggunakan tak, takwil takwilan, ditambah lagi dengan kebiasaan buruk yang melekat padanya, maka ketika itu tidak ada yang bisa menahan imannya Fahunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsikus samawati wal arba. Ketika keadaan hamba seperti ini, imannya lemah ditambah lagi dengan godaan-godaan yang begitu banyak dari hawa nafsunya, dari dirinya, dari syaitonnya, dari kebiasaan kampungnya. Ketika itu tidak ada yang bisa menahan imannya untuk tetap utuh kecuali zat yang bisa menahan langit-langit dan bumi untuk jatuh. Inna Innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menahan langit-langit dari jatuh roboh ke bumi ini. Demikian pula yang bisa menahan hati-hati yang dalam kondisi seperti itu tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihada sababi yatafawatun nas fil imani wal a'mal. Karena sebab ini, sebab ilmu dan godaan-godaan yang ada itu berbeda-beda tingkatan manusia. Kalau dia ilmunya kuat, Iya. Kemudian dia pun bisa mengalahkan bujuk rayu dan godaan perkara-perkara tadi, maka tinggi imannya. Dan seterusnya. Iya. Wa bihadza sababi yatafawatu an-nas fil iman wal a'mal. Karena sebab inilah manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan amal. Karena sebab ilmu. Iya. Dan juga godaan-godaan yang menghampiri dirinya hatta yantahiya ila adna misqali dzarratin fil qalbi hingga berakhir keimanan itu sampai kepada sesuatu yang lebih kecil daripada zarrah semut yang ada dalam hati. Ya. Sampai berakhir kepada sesuatu yang lebih kecil daripada zarrah semut kecil. Ada yang tinggi imannya terus terus terus terus sampai lebih kecil daripada zarrah. Kenapa? Karena ilmu yang mereka miliki berbeda dan juga godaan-godaan yang menghampirinya pun berbeda-beda. Wabiha wajimau ah ini wajimau hadal asbab yarji ah kesimpulannya kesimpulan dari sebab-sebab yang membuat manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan amal dan juga kedudukannya di sisi Allah itu kembali kepada baful basiro wa sabr. Ya, kelemahan basiro pandangan, mata hati, ilmu dan juga kesabaran. Kalau dia basirahnya, ilmunya, pandangannya kuat, mantap, kesabarannya kokoh, maka dia berada di tempat yang tertinggi dari keimanan dan amal soleh. Kalau dia lemah, tentunya basirahnya lemah, ilmunya lemah, kesabarannya lemah, maka dia bisa menempati posisi terendah dari keimanan. Lebih kecil imannya daripada semut ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة في الدين فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang sabar dan memiliki keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat sumbernya ilmu. Dan Allah menjadikan mereka pemilik kesabaran dan keyakinan yang mantap sebagai panutan, sebagai tokoh-tokoh imam di dalam agama ini. Yang senantiasa kita doa, ya dengan doa ini. Eh, Rabbana hablana min azwajina eh, gimana doanya? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Eh, Rabbana, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah ya Allah kami imam panutan bagi orang-orang yang beriman. Sudah menjadi orang yang beriman pun sudah bagus, apalagi jadi imamnya. Bagaimana untuk kita bisa sampai kepada tingkatan imama Ini harus kita memiliki kesabaran yang kokoh, keyakinan yang kuat yang dibangun di atas al-ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang yang memiliki kesabaran dan keimanan yang mantap, wa ja'alna minhum a'immah dan kami jadikan mereka panutan-panutan, imam-imam yahduna bi amrina lamma sabaru.